Samaniyatun wa ishrun. <clears throat> Samaniyatun wa ishrun. At-tadrib rabi. Latihan keempat. Iqra. Bacalah. Di latihan ini eh, kita menemukan beberapa kesulitan terutama berkaitan dengan pengucapan harokat huruf terakhir. Karena di sini antum bisa lihat cukup eh, kompleks. Kata-kata sudah mulai lebih daripada dua dan eh, sudah mulai tarakib atau susunan-susunan katanya sedikit sulit. Ini biasa dalam pembelajaran bahasa dan tidak terlepas bahasa Arab Eh, sedikit demi sedikit kita uh, naik. Sedikit demi sedikit kesulitan akan bertambah. Ini satu hal yang wajar. Ini dapat kita imbangi dengan satu hal yang sering kita ulang-ulang. Kesulitan-kesulitan yang kita hadapi dalam pembelajaran bahasa Arab ini akan e, mudah kita lewati jika kita terus melaksanakan atau melakukan meroja, mengulang pelajaran di rumah. Ini penting. Karena kalau sudah antum baca hari kemarin misalnya, sebelum kita bertemu malam ini, antum sudah mempersiapkan bacaan misalnya dari pagi. Antum tahu batas akhir pembahasan kita pada pekan lalu adalah halaman 28, antum bersiap-siap misalnya dari rumah antum yang di studio atau ikhwan dan akhwat yang ada di rumah bersiap-siap sebelum kita mengudara. Antum sudah sedikit 5 atau 10 menit antum mengulang kembali pelajaran yang akan kita pelajari. Sekaligus bisa jadi antum menambah bacaan ke pelajaran selanjutnya yang nanti insya Allah akan kita bahas pada hari ini. Sehingga jika antum e, lakukan e, strategi tersebut atau cara tersebut, maka insya Allah e, tanpa terasa kesulitan-kesulitan akan kita hadapi e, akan mudah kita lewati. Ini sekali lagi kita tekankan untuk e, kebaikan kita semua. Karena tujuan mempelajari bahasa Arab ini adalah agar kita memahami Al-Quran dan Sunnah. Maka perlu didukung dengan kesungguhan dan tentu dengan keikhlasan terlebih dahulu dan kesabaran. Karena ya, tidak ada e, satu usaha kecuali pasti ada rintangan-rintangan dan hambatan-hambatan. Dan insya Allah dengan keikhlasan dan kesungguhan dan kesabaran, insya Allah semua rintangan akan mudah kita lewati. Baik, e, ada baiknya kita akan mengulang sedikit pembelajaran kita di latihan keempat ini, Iqra, sebelum kita masuk ke e, latihan berikutnya, latihan kelima. Baik. <clears throat> Ana baca antum ikuti semua. Istami' thumma karir. Istami' thumma karir. Nanti ana minta antum gantian antum yang baca. Antum lihat at-tadrib rabi Unzur ya ikhwan, at-tadrib rabi Antum lihat semua latihan keempat. Iqra. Istami' thumma karir. Istami' thumma karir. Dengarkan kemudian ikuti. Aina baitul mudarris? أين بيت المدرس أين بيت المدرس أين بيت المدرس هو بعيد هو بعيد القرآن كتاب الله القرآن كتاب الله Antum lihat Al-Qur'anu tidak berubah menjadi kasrah atau yang lainnya. Tetap seperti semula yaitu asalnya horkatnya apa ya kawan? dhamma Kitabullahi. Kenapa hi di sini? Kitabullahi. Kita pelajari pada pelajaran lalu ketika kita menyambung dua kata sehingga menjadi satu kalimat yang sempurna. Kalimat ini artinya penisbatan. Alkitab ini dinisbatkan kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala. Maka Eh, eh, kalimat terakhirnya atau kata terakhirnya Allahi diberi kasrah kitabullahi. Eh, kawan, kita lanjutkan. Al-Ka'batu baitullahi. Al-Ka'batu baitullahi. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullahi Rasulullahi kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri hmm, kenapa min ghurfati kenapa ghurfati ya kawan karena di didahului oleh huruf min harful jar min min ghurfatil mudiri taib kita teruskan hadza baitu hamidin هذا بيت حامد wa dzalika baitu Khalidin. وذلك بيت خالد Hmm, kenapa di sini Hamidin lalu Khalidin? Semuanya kasrah tanwin. Apa sebabnya? Karena tadi apa tadi yang Anda bilang? Penisbatan Ah, kalimat baitu lalu ha- dan hamidun digabung maka asalnya baitun lalu hamidun kalau terpisah satu sama lainnya. Ketika kita sambung maka Kata terakhir kita beri tanda kasratan win Hadza baitu Hamidin. Wa dzalika baitu Khalidin. Fahimtum? Fahimna. Ya, mana minta tidak hanya fahimna, tapi benar paham. Insyaallah. Insyaallah. Jika tidak ada yang dipahami maka segera ditanyakan. Jangan bilang fahimna kalau tidak paham. Kita lanjutkan. Ibnu Ammarin talibun. Ayo, ikhwan. Ibnu عمار طالب Wabnu Yasirin, تاجر Wabnu Yasirin, tajirun antum lihat di sini kalimat ibnu lalu wabnu kenapa di yang pertama ibnu alifnya dibaca lalu kedua alifnya tidak dibaca ibnu lalu ketika di didahului oleh huruf-huruf waw Kenapa tidak wa ibnu? Kenapa langsung wa benu? Perlu diketahui, walaupun sekarang antum belum e, harus tahu secara detail, tapi penting karena ini menyangkut e, beberapa kalimat yang kita temukan di sini dan bagaimana cara bacanya. Maka perlu diketahui alif. Alif ini e, jika kita beri penjelasan yang ringkas saja, jika alifnya itu di atasnya ada tanda hamzah antum tahu tanda hamzah hamzah beda antara hamzah dengan hamzah kalau hamzah nama pakai h tapi kalau hamzah yang ada di huruf hijaiyah itu pakai h hamzah kalau nama hamzah jangan jangan salah jika di atas alif itu ada hamzah dengan ha hamzah maka dibaca alifnya baik di awal maupun di tengah baik kalimat ibnunya di awal maupun di tengah. Tapi jika tidak ada di atas alif itu tidak ada hamzahnya, maka di awal kalimat dia dibaca alifnya ibnu dibaca. Tapi ketika di tengah atau didahului oleh satu kalimat maka alifnya tidak tidak bisa dibaca, tidak harus dibaca. Bukan tidak harus dibaca, tidak dibaca. Jadi disambung Wa bunu langsung. Tidak wa ibnu la, salah. bunu. Alifnya di sini antum lihat tidak ada tanda hamzahnya, iya kan ikhwan? Antum perhatikan di situ? Tapi di sini ada tanda yang terkesan seakan-akan itu ah, dhamma. Uh, ah, para itu bukan dhamma, itu tanda menunjukkan bahwa alifnya tidak memiliki hamzah. Maka di awal dibaca ibnu tidak didahului oleh kalimat satu apapun ibnu tapi ketika didahului oleh waw misalnya di sini maka ketika akan disambung huruf waw dengan kalimat ibnu atau kata ibnu maka alifnya tidak dibaca langsung dimasukkan ke ba wabnu phantom nanti insyaallah di tengah-tengah e, kita baca akan kita temukan lagi di situ <clears throat> sampai di mana tadi kita ya, Pak? Anak terlewat? Ibnu ah. Ammarin Ibnu Ammarin Talib. Baik. Hei kawan, sekali lagi kita sama-sama. Ibnu Ammarin Talibun. Ibnu Ammarin Talibun. Wabnu Yasirin Tajirun. Wabnu Yasirin Tajirun. Taib. Baitul Mudarrisi Saghirun. Baitul Mudarrisi Saghirun. Wa Baitut tajiri kabirun wa baytu tajiri kabirun Hada miftahu sayyarati Hada miftahu sayyarati aina miftahu albayti aina miftahu albayti man anta ya waladu man anta ya waladu ana ibnu abbasin lagi-lagi kita kita ketemu apa di sini, Ikhwan? Ketemu dengan kalimat ibnu. Nah, alif yang ada di kalimat atau di kata ibnu, antum melihat ada hamzahnya tidak di situ? Tidak. Tidak ada. Maka ketika didahului oleh huruf sebelumnya atau kalimat sebelumnya, maka alifnya sekali lagi tidak di dibaca. Tidak dibaca. Anabnu Abbasin. Fahimtum? Fahim. Insyaallah fahimtum, ha? Baik, Mas Tamir, kita lanjutkan. Wabnu man huwa? Wabnu man huwa? Huwa bunu Khalidin. Huwa bunu Khalidin. Aina masjidur Rasuli sallallahu alaihi wasallama? Aina masjidur Rasuli sallallahu alaihi wasallama? Huwa fil Madinatil Munawwarati huwa fil Madrasati, munawwarati. Bintu Hamidin fil madrasati. Bintu Hamidin fil madrasati. Wa bintu Muhammadin fil jami'ati. Kenapa di sini ada uh, eh, al madrasati lalu al jamiati apa sebabnya ikhwan berkasrah? Ada, ada harful jar. jar. Hmm. Apa harfu jarnya ikhwan sini? Fi. Fi. Maka hu, isim setelahnya atau kata setelahnya menjadi kasrah. kasrah. Kita lanjutkan. Ismul mudarrisi Sa'idun. Ismul mudarrisi Sa'idun. Wasmul muhandisi Khalidun. Wasmul muhandisi Khalidun. Hmm, lagi-lagi kita ketemu dengan alif yang tidak berhamzah. Antum lihat? Lagi-lagi kita ketemu e, mirip seperti kalimat ibnu. Di sini kalimatnya apa di sini, Ikhwan? Ismun. Ismun. Di awal dibaca ismu, tapi ketika dia didahului oleh satu huruf atau satu kata, maka dia uh, alifnya tidak dibaca. Wasmul muhandisi. Langsung dimasukkan ke dalam sin. Kita lanjutkan. Ammut talibi ghaniyun. Halaman tali babul masjidi miftuhun, babul masjidi miftuhun, wababul madrasati mughlaqun, wababul madrasati mughlaqun, mughlaqun, mughlaqun. Mana mughlaqun ya kawan? Tertutup. Khalu Hamidin fakirun. Khalu Hamidin fakirun. Ma mana khalun? Khalun. khalun lalu di atasnya sebelumnya ada ammun. Ammun dengan khalun maknanya sama, paman. Tapi apa bedanya ya kawan di sini? Kalau ammun paman dari bapak. Dari bapak. Kalau khalun paman dari ibu. Paman dari ibu. Dibedakan dalam istilah Arab antara paman dari bapak dengan paman dari ibu. Ini kaitannya penting ketika dalam pembahasan ilmu faraid. Karena amun mendapatkan termasuk daripada eh, ahli waris, adapun khalun bukan termasuk ahli waris. Jadi paman. jadi itu dulu paman siapa? Kalau paman dari pihak bapak maka dapat termasuk ahli waris, tentu dengan syarat-syaratnya. Kalau paman dari pihak ibu, khalun, oh ternyata tidak dapat. Bukan termasuk ahli waris. Kita lanjutkan sayyaratu abbasin fi syari'i sayyaratu abbasin fi syari'i hmm. apa mana sayyaratun ya ikhwan mobil mobil asy-syari' asy-syari'i apa mana asy-syari' jalan jalan <clears throat> nanti setelah ini ana minta antum baca ibnu man anta ibnu man anta ana bunul mudarrisi أنا ابن المدرس أين الكلب أين الكلب هو تحت sayyarati huwa tahta sayyarati. Hmm, mana tahta? Di bawah. Di bawah. Tahta sayyarati. Lihat. Sayyarati tadinya asalnya as-sayyaratu menjadi as-sayyarati karena ada tahta. Paham Taib. Ana harap setelah kita baca sudah antum uh, pahami dengan benar makna maupun cara membacanya. Ana minta antum ya akhir kirim, fadal. Setelah ini kita akan buka uh, kesempatan untuk para pendengar. Fadal. Aina baitul mudarrisi? Nah. Huwa ba'idun. Hmm, sebentar, tanya sama antum. Kenapa al-mudarrisi bukan al-mudarrisu? Karena didahului oleh isim sebelumnya. Ah, ini, jika baitu dan al-mudarris disambung, maka, maka ini menjadi kalimat idhafah penisbatan. Maka kata terakhir menjadi kasrah. Kasrah. Ahsanta ya akhi. Baik, istamir ya akhi. Al-Qur'anu kitabullah. Naam. Al-Ka'batu baitullah. Jayyid. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam رسول الله طيب. خرج المدرس خرج المدرس من غرفة المدير جيد. هذا بيت حامد وذلك بيت خالد طيب. ابن عمار طالب وابن ياسر تاجر طيب. Kenapa di sini Ibnu alifnya dibaca tapi ketika disambung atau didahului huruf huruf waw kenapa waw alifnya tidak dibaca akhi? karena alifnya tidak ada huruf hamzah. Tidak ada tidak ada huruf hamzah kecil di atasnya atau di bawahnya. Ahsant. Ini sebenarnya bukan jawaban yang yang sempurna sebenarnya, tapi ini sebagai apa namanya? cara yang praktis kita membedakan. Cara praktis untuk membedakan mana alif yang dibaca, mana alif yang eh, tidak dibaca. Ini cara praktis, tapi sebenarnya ada istilah-istilah yang sebenarnya kita e, coba sedikit di, diundurkan artinya nanti istilah ini kita akan pelajari setelah kita pada, sampai pada babnya. Nah. Taib anta ya akhil kirim, anta ya imam, tafadhal. Sampai di mana tadi ya, Akhi? Wabnu Yasirin Tajir. Nah, sampai di situ. Baitul Mudarrisi. Baitul Mudarrisi Sogiru Sogirun Baitul Mudarrisi Sogirun wa baitun tajiru ha? tajiri wa baitun wa baitun tajiri kabir hasan ha teruskan hadza miftahu sayyarati sayyarati ahsan ma mana miftahu kunci aina miftahul baiti hmm jahid teruskan man anta ya waladu jahid Ana benu Abbas. Abbasun atau Abbasan atau Abbasin? Abbasun. Ah, kenapa Abbasun? Karena saya membaca Abbas. <laughs> La ya akhil kirim. Ya, mana yang benar ya, Ana Ibnu Abbasin atau Abbasun Abbasan? Abbasin. Abbasin. Karena ini kalimat ini kalimat yang ana sebutan tadi apa tadi istilahnya ya, kawan? Penisbatan. Penisbatan. Maka oh. kalimat terakhirnya atau kata terakhirnya harus di kasrah tafadhal ya akhi ulang sekali lagi ana ibnu ana ibnu abbasin na'am wa ibnu man huwa Wa ibnu khalid hmm. wa ibnu khalidin jaid khalidi atau khalidin khalidi khalidin khalidin nisbatan taib penisbatan taib ini anak berantari sedikit demi sedikit lebih lebih kompleks Baik, ah, kita lanjutkan antum ya akhi. Tafadhal, antum istirahat dulu, fadhal ya akhi, istirahat dulu akhi. Anta akhi, tafadhal. <clears throat> Tafadhal ya akhi. Aina masjidu Rasuli sallallahu alaihi wasallam huwa fil Madinatil Madinatil Munawwarati. Jaid. Bin bintu bintu Hamidin fil fil madrasati wa wabin wabintu Muhammad Muhammadin fil ja, fil jami'ati. Jaid. Ismul mudarrisi Syaidun. Naam. Wasmul wasmul muhandisi Khalidun. Jaid. Ammut talibi ghaniyun. Naam. Ba babal hmm? babul masjidi maftuhun waba wababul mudar hmm, wababul waba, wababul madrasati mughlaqun mughlaqun taib cukup ya akhi anta ya kirim taib taib anta ya يا Khalu Hamidin Fakirun. Hmm, mana khalu ya, Khi? Khalun? Paman dari ibu. Taib. Sayyaratu Abbasin fi syariah. Nah. Ibnu man anta? Ana ibnul mudarrisi. Nah. Aina al-kalbu? Huwa tahta sayyarati. Jaid, ahsant. Tapi mana minta antum tidak hanya sekedar uh, menulis tadi harokat-harokat yang sudah kita baca, tapi antum tahu mengapa harokatnya kasro, nah. mengapa harokatnya bomma, mengapa tanwin, mengapa tidak tanwin. Ini penting. Karena nanti ketika nanti bertemu dengan eh, soal-soal seperti ini di halaman-halaman berikutnya, antum sudah otomatis tahu bagaimana cara bacanya. Ini penting. Maka terus latihan-latihan dan ditanyakan. Dan ditanyakan jika memang tidak paham jangan bilang sudah paham. Diusahakan antum memahami semua uh, yang kita pelajari, baik maknanya maupun bagaimana cara bacanya. Ini penting. Anak sengaja mengulang-ulang ini padahal ini sudah sudah lebih dari tiga kali anak ingat. Sudah ingat anak sudah tiga kali ini. Tapi karena menemukan ikhwan-ikhwan baik di studio maupun yang ada di rumah, anak yakin e, menemukan beberapa kesulitan di sini. Ini penting agar e, pembelajaran kita untuk selanjutnya akan lebih lancar jika hal-hal seperti ini sudah kita pahami bersama. Baik. Kita akan buka line telepon di 8236543 bagi antum para pendengar yang akan e, mencoba untuk membaca latihan yang keempat halaman 28 ini kami persilakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari mana Pak? Dari Abu Fahmi. Gitu. Silakan. Abu Fahmi ada bukunya? Nah, Baik, ikra anta idan. Tafadhal ikra. Halaman tadi? Uh, latihan 4 Ustaz ya. Baik. Silakan. Ainal baitul mudarrisi? Sekali lagi ya, ya Abu Fahmi, sekali lagi. Aina baitul mudarrisi? Mumtaz. استمر هو بعيد جيد القرآن كتاب الله جيد Mengapa kitabullahi bukan kitabullahu atau kitabullah? Karena penisbatan. Ah, karena penisbatan. Taib. Istamir. Al-Ka'batu baitullahi. Naam. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Taib. Kharajal mudar kharajal mudarrisu min hurfatil min, hurfat min hurfatil mudiri. Jadi mana hurfa? Hurfa kamar. Ruangan. Baik. Ruangan. Istamir. Hada baitu Hamidin wa baitu Khalidin. Mumtaz. Istamir. Ibnu Ammarin talibun wa ibnu Yasirin tajirun. Ahsant. Kenapa sih tajirun bukan tajirin akhi? tajirin karena penisbatan. Ah, tajirin apa tajirun antum baca tadi? Uh, ta tajirin. Ta la tajirun wa bunu yasirin tajirun. Oh, ya. Wa ibnu Yasirin tajirun. Tapi bukan penisbatan. Penisbatannya di kalimat ibnu Yasirin. Tajirun sudah berdiri sendiri. Sehingga tidak tidak jadi kalimat uh, penisbatan di tajirun. Faham ya. faham tanya akhi? Ya. Tapi istamir ya akhi. Teruskan Abu Fahmi. Baitul mudarrisi so, eh, Baitul mudarrisi sahirun Naam. wa baitut tajiri kabirun Ahsant. هذا هذا مفتاح السيارة Mumtaz. أين مفتاح البيت Naam. من أنت يا ولد Jaid. أنا ابن عباس Nah, cukup. Taib. Jazakallah khair. Hasbuk. Terima kasih Pak. Taib. Di belakang al-akh tadi kami persilakan di line telepon 8236543 bagi Anda yang akan mencoba. Assalamualaikum. Halo. Halo. Ya, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon dikecilkan radionya Ibu atau agak jauh. Halo. Ya, silakan. Siapa namanya Ibu? Ya, dari mana Ibu? Dari Umi siapa? avicenna Afisena. Afisena. Umu Afisena di Rawalumbu Bu ya? Iya, betul. Baik. Umu ada bukunya? Ada. Ada. Eh, batas tadi terakhir tolong dibaca. Wabnu man huwa. Taib. Wabnu huwa wabnu Khalidin. Mumtaz. Aina masjidur rasuli sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. Sallallahu alaihi wasallam. Taib. Istamir. Huwa, huwa fil madinatil munawwarati. Mumtaz bintu Hamidin fil madrasati. Naam. Wa bintu Muhammadin fil jami'ati. Mumtaz. Ismul mudarrisi Sa'idun wasmul wasmul muhandisi Khalidun. Mumtaz. Ammu talibi ghaniyun. Naam. Babul Masjidi maftuhun. Eh, sebentar Ummu, Masya Allah lancar sekali. Ummu paham kenapa ini kasrahnya demah? Paham insya Allah? E, eh, penisbatan. Iya, taib, taib. Teruskan, tepatan. Wababul madrasat wal, wal bab wababul madrasati mughlaqun. Jaid. Istamiri. Khalu Hamidin fakirun. Naam. Sayyaratu Abbasin fissa fi syari'i. Mumtaz. Syari'i. Naam. Ibnu man anta? Naam. Ana benu mudarrisi. Sekali lagi umu, ana benul? Ana benul mudarrisi. Mumtaz. al kalbu? Naam. Huwa tahta sayyarati. Jayid, barakallahu fikum, Masya Allah. Syukuran. Terima kasih. Uh, umu Afisana. Taib, di belakang uh, Umu Afisana, tafadhalu bagi antum para pendengar Radio Roja untuk menghubungi line telepon 8236543. Assalamualaikum. Halo. Ya, dengan siapa dari mana Pak? Eh, Abu Lukman dari Keranggan. Tuh, silahkan Pak Abu Lukman. Abu, Abu Lukman sering sekali telepon sepertinya Pak ya? Uh, belum sekali ini. Belum sekali ini. Oh, berarti Abu Lukman yang lain ini. Uh, bikin percakapan dari pelajaran yang telah telah dilaksanakan selama ini. Iya. Yeah. Anda mau bacakan kira-kira boleh nggak Ustaz? Bapak membuat dialog. dialog dari yang telah dipelajari. Gitu. Oh, silakan. baik silakan. Tidak masalah. Tafadhol. Nah, ini pertama antara saya bikin antara Aliun Hamidun. Masya Allah. Aliun dengan Hamidun. baik. Pertama, eh, ini mohon koreksi Ustaz karena Labas, labas. Silakan, silakan, silakan. Man hadza waladun hadza waladun Muhammadin. Eh, sebentar, eh, Abu Lukman sekali lagi man man uh, man hadza waladun Uh, tidak perlu pakai waladun. Man hadza Nah, kalau manha hadza waladun benar dari sisi bahasa Indonesia, Indonesia, tapi salah dari sisi bahasa Arab. Susunan susunan kata Abu Lukman tadi sudah benar tapi dalam bahasa Indonesia, nah, salah dalam bahasa Arab. Jadi yang tepat man apa tadi sekali lagi Abu Lukman? Man hadza, man hadza saja sudah. Nah, man hadza eh, Hadza Bapak ingin bilang anaknya Muhammad bapak. Ini anaknya ah. Muhammad, bapaknya namanya Muhammad. Iya, betul. Jadi hadza waladu Muhammadin, waladu. Hadza waladu Muhammad. Baik, hmm, istamir. Uh, ma kitabu zalika ya Hamidu? Uh, zalikanya diletakkan setelah ma. Ma zalikal kitabu? Oh, ma zalikal kitabu. Uh, maknanya apa ini, Abdul Rukman? Antum mau bilang apa ini? ini kitab apa gitu. Oh. Baik. Baik, ada kitab tauhid. Ahsan. Istamir teruskan. Zahabu <clears throat> Zahabu Zahabu Ah, mas siapa ini? Ah, ah. ah taib labas. Zalika zahabu Mudarisi Zalika zahabu Mudarisi Zahabul Mudarisi. Taib. Sayyaratu man zalika ya Hamidu. Ah, sementara Abu Lukman sebentar sayyaratu. Sayyaratu ma sayyaratu man zalika ya Hamidu? Taib. Zalika sayyaratu muhandisi. Zalika sayyaratul Muhandisi. muhandisi. Ahsant. استمال أين هذا استعمال مرحاض ذلك وتلك. يا حامد ما في مشكلة. أين هذا مرحاض مرحاض ya Hamidu. Sekali lagi Abu Lukman. Aina, aina hadza? Hadza. Ah, aina hadza mirhadu ya Hamidu? Eh, coba terjemahkan Abu Lukman. Saya nggak paham itu. Apa itu eh, maksudnya? Uh, di mana di sini uh, eh, WC ya? Ah. Uh, ini tarik uh, susunan kata yang Pak Abdul Rahman buat ini susunan kata lah dalam bahasa Indonesia. Oh, gitu ya. Jadi kalau mau dibuat di bahasa Arab, ah. sekali lagi Abdul Rahman, antum mau bilang apa tadi? Anda lupa. Eh, ya, di sini di mana wis? Ah. Iya. Antum bilang begini. Hmm. Ainal mirhabu huna. Ainal mirhabu Mirhab. huna. Hmm. Nah, di iya. mana WC di sini? Uh, Maksudnya antum sedang di satu tempat. Iya. Antum tanya sama orang, al mirhabu huna aina atau aina al mirhabu huna? Nah, iya. begitu. Ya, Tadi. Selanjutnya huwa fi huwa fil hammam. Huwa eh? huwa fil huwa fil hammam. Baik, lepas. Baik, syukran. Jazakallahu khair. Khair, syukran. Hayakumullah. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, untuk pemula mungkin tidak masalah ya, tadi, ya, tapi ya. nanti ke depan akan diperbaiki. Taib, <laughs> di belakang Abu Lukman di Keranggan kami persilahkan kembali bagi antum di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan dari mana Ibu? Dari Umu Akmal di Depok. Umu Akmal, masya Allah. Akmal sering sepertinya iya. ya, ya. Alhamdulillah tiap. Ya, saya senang ini. Pak Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi untuk supaya lancar ya. Iya iya iya. Ummu Akmal sebelumnya pernah belajar bahasa Arab sebelumnya? Pernah Pak Ustaz. Pernah, taib. Silakan Ummu Akmal dibaca dari awal kembali, dari Iqra tadinya, ya. Nah. <clears throat> Aina baitul mudarrisi huwa ba'idun. Nah. Al-Qur'anul kitabullahi. Sekali lagi Umum. Al-Qur'an Al-Qur'anu Naam. Kitabullahi. Jaid. Al-Ka'batu baitullahi. Naam. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullahi. Rasulullahi. Jaid. Kharajal mudarrisu min gurfatil mudiri. Taib. Haza baitu Hamidin wa zalika baitu Khalidin. Jaid. Ibnu ibnu Ammarin talibun wa ibnu Yasirin tazirun. Masya Allah. Ummu Akmal paham kenapa kasra tanwin kenapa bema Paham semuanya? Paham. Alhamdulillah. Teruskan Ummu Akmal. Baitul mudarrisu sogirun. Ah, wa... sekali lagi Ummu Baitul Baitul mudarris mudarrisi. Ah. Mudarrisu sogir. Betul, betul Ummu tadi. Baitul mudarrisi. Iya. Sekali lagi Ummu. Baitul mudarrisi sogirun. Nah. Wa baitul wa baitut tajiri kabirun. Taib. Haza miftahus sayyarati. Naam. Aina miftahul baiti? Naam. Man anta ya waladu? Ya waladu? Ya waladu. Ana benu Abbasin. Naam. Wa bnu man huwa? Huwa bnu Khalidin. Naam. Aina masjidur Rasuli sallallahu alaihi wasallama? Naam wa fil Madinatil Munawwarati. Mumtaz. Bintu Hamidin fil madrasati wa bintu Muhammadin fil jami'ati. Masya Allah. Ismul mudarrisi Sa'idun. Wasmul muhandisi Khalidun. Sekali lagi Umu, wasmul muhan, ha, muhan. Wasmul muhandisi eh, Khalidun. Itu masih terdengar ha, anak minta ha. Ha besar ya. Ha, ha besar. Ha. Muhandisi Khalidun. Baik. Amut talibi goniun Babul masjidi maktuhun, nah. wa babul madrasati muglakun. Taib. Halu hamidin fakirun. Nah. Sayyaratu Abbasin Fisari. Nah, mana syari' umu? Jalan. Ya? Jalan, taib Kalau syari jalan besar, kalau torik jalan kecil ya, Pak. Oh, Allah alam, anak kata tahu bedanya. <laughs> Teruskan, umu. Ibnu man anta Ana binul risi Nah. Aina kalbu? Sekali lagi Ummu. Aina kalbu? Daib. Huwa tahta sayyarot. Daib. Barakallahu fikum. Jazakillah khair. Syukran Pak Ustaz. Afwa. Assalamualaikum. dari Ummu Akmal di Ya sekarang kita terima telepon dari Ummu Akmal lagi. Iya, Assalamualaikum dari siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bu? Dari Ummu Aulia di Penggilingan. Ah iya, silakan Bu. Ummu Aulia ada bukunya? Alhamdulillah ada Ustaz. Taib. Uh, ini mau coba ya Pak Ustaz. Taib, Alhamdulillah. Silakan Umu dari awal kembali. Iya. Aina baitul mudarrisi huwa ba'idun. Al-Qur'anu kitabullahi. Taib. Al-Ka'batu baitullahi. Mumtaz. Muhammadun sallallahu alaihi wasallama rasulullahi. Mumtaz. Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Mumtaz. Hadzal baitu. Ha, sekali lagi Ummu. Hadza baitu Hamidin wa dzalika baitu Khalidin. Baik. Ibnu Ammarin polibun wabnu Yasirin tajiru. Baik, tajiru. sekali lagi Ummu. Wabnu Yasirin tajirun. Baitul mudarisi Sahirun Nah, ah, sekali lagi Umu. Sa. Wa baitul mudarrisi saghirun. Sa, saghirun. Baitul mudarrisi saghirun. Mumtaz. Wa baitut tajiri. Ha? Afan sekali lagi Umu. Sekali lagi. Wa baitut tajiri. nah Kabirun. sant Baik. Istamir, teruskan. Hadza miftahus sayyarati. Sekali lagi Umu, hadza Hadza miftahu sayyarati. Naam. Aina miftahul baiti. Naam. Man anta ya waladu. Umu tidak keberatan sampai terakhir Umu? Insya Allah enggak. Silakan Umu teruskan. Nah. Hmm. Man anta ya waladu. Naam. Anabnu Abbasin. Masya Allah. Wabnu man huwa huwa bnu Khalidin. Masya Allah. Kenapa di sini uh, alifnya tidak dibaca Umu? karena tidak ada hamzahnya. Ah, Masya Allah, barakallah. Istamir. Aina masjidur rasuli sallallahu alaihi wasallam wa fil mad Wa? wa fil madinatil munawwarati mumtaz baitu hamidin uh, sekali lagi omong. baitu hamidin bintu itu nun oh iya <laughs> bintu hamidin fil madrasati nah. wa bintu Muhammadin fil jami'ati. Taib. Ismul mudarrisi Sa'idun wasmul muhandisi Khalidun. Haknya jangan terlalu ditekan umum. Muhan biasa saja, oh, ya. muhandisi. Ya. Wasmul muhandisi Khalidun. Taib. Amma talibi ghaniyun. Sekali lagi umu am Amma talibi ghaniyun. Ammut talibi. Oh iya ammu polibi ghaniyun. Babul masjidi maftuhun wa babul madrasati murlakun Taib. ha, khalu Hamidin faqirun. Naam. Sayyaratu Abbasin fi fi الشارع شين في الشارع شين ibnu الشارع طيب ابن Ana benul <clears throat> mudarrisi. Taib. Ainal kalbu wa tahta sayyarati. Taib, Masya Allah. Barakallahu fikum. Jazakallah khair. Terima kasih. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian uh, Ibu, terima kasih. Kita masuk ke latihan kelima, at-tadribul rabi, uh, afwan at-tadribul khamis. At-tadribul khamis, latihan kelima. Kawin jumalan mufidatan bimal ilfaragi fima yali. Kawin, mana kawin? Jadikanlah. Hmm. Uh, jadikan. Jadikan. Ku jumalan. Jumlah. Jumalan jamak daripada jumlah. Jumlah. Mana jumlah? Kalimat. kalimat. Hmm, jadi bentuklah kalimat-kalimat mufidatan. Mufidatan yang yang sempurna. Hmm. Diminta di sini adalah membuat kalimat-kalimat yang sempurna. Bimal il faraq. Bagaimana caranya ikhwan? Bi dengan mal mal'i mengisi. Al-farag, al-farag itu tempat yang kosong. Maksudnya mengisi titik-titik yang antum lihat ini. Fi mayali dalam kalimat-kalimat berikut. Fi mayali dalam apa-apa yang berikut. Maksudnya dalam kalimat-kalimat berikut. Nah, di sini di awal tadi di latihan 4 antum dilatih untuk e, membaca. Di sini antum dilatih selain membaca juga memahami dan setelah itu meletakkan di tempat yang kosong kata yang sesuai agar menjadi kalimat yang sempurna. Agar menjadi kalimat yang sempurna. Nah, ini berarti dua apa namanya? dua kemampuan diuji langsung di sini kemampuan membaca plus memahami lalu uh, antum diminta untuk memutar otaknya sedikit untuk mengisi kalimat yang ada uh, afwan mengisi tempat yang kosong atau titik-titik di bawah ini dengan kalimat yang atau kata yang sesuai. Nah ini tentu tentu tidak tidak tidak dari nol antum antum mengisi ini. Artinya ini perlu modal yang mengisi ini, perlu modal dan modalnya adalah mufradat kosakata yang telah kita pelajari. Sebagaimana perkataan uh, pepatah, Fakidus syai' Layu, yu'ti. Orang yang tidak punya apa-apa tidak bisa memberikan apa-apa. Fakid asyai yang tidak memiliki apa-apa. layu, yu'ti tidak bisa memberikan apa-apa. Tentu yang, yang hanya bisa mengisi ke, ke eh, tempat yang kosong ini hanya ikhwan-ikhwan saja yang benar sungguh-sungguh belajar. Hmm, insyaallah. Baik, kita mulai dari ikhwan di studio. Siapa yang memulai antum? Fadal ya akhir kirim. Babul baiti Baik, antum baca dulu kalimatnya titik-titik al-baiti al-baiti mughlaqun. Taib. Babul baiti mughlaqun. Hmm, babul baiti mughlaqun. Mughlaqun. Ahsant. Ada jawaban lain? Hmm. Tidak ada jawaban lain? Baik, barakallahu fiik. Eh, ada Ustaz. Nah, apa huwa? Miftahul baiti. Eh, Miftahul baiti mughlaqun? La, la. la, la nafidatul baiti nafidatul baiti mughlaqun Uh, kan tapi nanti berubah mak ini ya kalimat mughlaqatun tidak sudah betul babul bait tidak tidak tidak ada jawaban lain tayib nomor dua ah man tafadhal ya akhi tafadhal ya akhi karim aina miftahus sayyarati aina miftahus sayyarati ahsant ada jawaban lain kecuali itu nah ada jawaban selain ini tidak ada aina miftahus sayyarati tayib Fadal ya kirim Nomor tiga. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasulillah. Ah, sudah betul di belakang eh, di kalimat uh, di uh, jawabannya sudah benar Allah. Ana minta harokatnya sudah benar. Rasulullah. Sekali lagi akhi Muhammadun. Muhammadun sallallahu sallallahu alaihi sallallahu sudah betul. alaihi wasallam Rasulullah. Rasulullah. Taib Rasulullah. Taib anta ya akhir kirim. Imam antum bisa akhi? Taib anta ya akhir kirim. Baitul Baitul tabibi ba'idun. Baitul tabibi ba'idun. Ahsant. Barakallahu fiik. Taib, istamir. Al-Qur'anu كتاب الله طيب استمر ها من Ayo bersiap-siap yang lain bersiap-siap yang yang sudah jawab yang belum maka bersiap-siap me memberikan jawaban Khadijatu titik-titik Hamidun hmm. Khadi, Khadijatu bintu Hamidin Khadijatu bintu Hamidin ahsant Baik Samir Ana titik-titik al-mudarris Nah Ana bunul mudarrisi. Ana ana bunul mudarrisi. Wa mana ibnu sini? Wa mana ibnu? Ana. Taib. Ana bunul mudarrisi. Taib. Sahih anta ibnul mudarris? <laughs> Taib. Sahih. <clears throat> Sahih alhamdulillah. Taib. Samania. Delapan. Titik-titik at-talibi maksurun. Nah, di sini tentu harus dipahami terlebih dahulu mak kalimatnya. Lalu antum mengira-ngira apa ini kata yang, yang pantas di sini? At-talibi, mana at-talibi? Murid. Maksurun, mana maksurun? Patah. Patah. yang yang patah di sini? Patah hatinya atau patah apa ini? <laughs> Baik. Ha, ayo, kawan. Kalau ada Qalamu talibi maksurun. Ah, Ternyata pulpennya akhir, bukan hatinya alhamdulillah. <laughs> Hanya pulpennya saja. Baik. Qalbun. Qalbun. Qalbul talibi maksur. <laughs> Mungkin. Tapi eh, tisah. Tisah. Ah, babu. Babu titik-titik maftu. Nah, kesir. Jawabannya banyak ini, bisa berbagai macam kemungkinan. Fadal. fadal. Fadal. Babul madrasati maftuhun. Babul madrasati maftuhun atau babul baiti maftuh atau babus sayyarati maftuh atau babul masjidi maftuh. Banyak alhamdulillah. Setiap yang punya pintu. Setiap yang punya pintu. Kharajal mudarrisu min titik-titik al-mudir. Nah, al-mudir. Kharajal mudarrisu ah, fadal akhi. خرج المدرس من غرفة المدير Min ghurfatil mudir. Taib. Kita lanjutkan dulu latihan ke-6. Setelah itu kita akan buka kesempatan bagi ikhwan di rumah. Antum paham ya, akhi, latihan kelima ini? Hmm, nanti antum antum muraja di rumah. Muraja di rumah. Nah. Taib latihan ke-6. Sahih at-tarkibat sahih at-tarkibat taliyah. sahih mana sahih sahih benarkan, sahih benarkan. Nah, di sini artinya nanti kalimat-kalimat yang antum lihat bisa jadi salah maka antum tugas antum membenarkan bagaimana mengkoreksi uh, at-tarkibat mana at-tarkibat susunan-susunan kata at-taliyah sahih atau at-tarkibat koreksi atau benarkan susunan-susunan kata at-taliyah berikut Hmm, kita baca dulu. Al-qalamu at-talibi. Al-qalamu at-talibi. Apa yang salah di sini? Lalu bagaimana cara eh, memberikan um, jawabannya? Man yakra? Siapa yang baca? Al-qalamu at-talibi. Apa yang salah di sini, ikhwan? Ada alif lam di qalam. Ah, alif lam di qala al-qalamu seharusnya tidak ada. Yang benar bagaimana? Qalamu talibi. Qalamu talibi. Khalas, qalamu talibi. Hmm. Berarti yang salah apa tadi ya? Akhir Imam? Alif Lam di di Al-Qalam. Seharusnya tidak ada. Qalamut Talibi. Ah, yang kedua nih lihat, antum lihat di bawahnya bintu Hamidun. Bintu Hamidin. Apa yang salah di sini, Ikhwan? Kasrah Di mana? Apa yang salah? Harakat terakhir. huruf huruf Hamid. Huruf dal di kalimat Hamidun. Seharusnya Hamidin. Nah, bagaimana jadi jawabannya, Afi? Bintu Hamidin. Bintu Hamidin. Karena ini penisbatan, maka kalimat terakhirnya harus kasrah. Lalu lihat di bawahnya lagi, nomor tiga. Ismul walada. Ismul walada. Apa yang salah di sini, ikhwan? Huruf dal. Huruf dalnya seharusnya kasrah. kasrah. Jadi jawabannya? Ismul waladi. Ismul waladi. Kenapa kasrah? <clears throat> Hmm, al-walad dinisbatkan ke isim. Baik. Babus sayyaratu. Hmm. Lagi-lagi apa yang salah di sini? Harokat. Harokat terakhir huruf tak marbuto yang ada di sayyarah. Seharusnya sayyarati. Babus sayyarati. Fahim tuh ya, ikhwan? Fahim. Fahim insyaallah. Antum kalau paham uh, latihan keempat, ini lebih mudah lagi. Atau nah, keempat begitu kompleksnya. Kalau ini alhamdulillah antum telah diberikan beberapa e, mukaddimah. Nah, di sini tinggal memperbaiki harokatnya saja. Satu harokat saja diperbaiki. Di mana tadi? Nah, nomor berapa ini? Nomor 6. Afwan nomor 5. Ar-Rasulullahi Ar-Rasulullahi Di mana letak kesalahannya ya kawan? Al di mana? Alif lam di kalimat Rasul seharusnya Rasulullah. Rasulullahi. Hmm, tidak ar-Rasulullahi. Rasulullahi. Baik, terakhir. Ibnun Ibnun, antum melihat Ibnun al-Mudarrisi. Kalau disambung Ibnunil Mudarrisi. Nah. Ah, apa salahnya di sini? Harakat terakhir di di ya? Di nun ya, Di nun. Hmm. Iya, antum agak ngantuk seperti. Nun di sini yang salah. sih. Nunnya seharusnya eh, kas, seharusnya kasra. Kasra saya kan? La, seharusnya doma. Subhanallah. Iya, iya, Anak tadi sedikit membuat jebakan tadi. <laughs> Ternyata antum belum terjebak. Di sini seharusnya doma bukan kasra dan bukan juga tanwin. Nah. Ibnul mudarrisi, ya, bukan ibnun al mudarrisi. Hmm. Faham tuh ya, Taib. Taib ah. Kita buka, nah, Kita buka line telepon di 8236543 untuk antum yang akan uh, mempraktekkan. Assalamualaikum. Taib, silakan dari mana, Pak? Arifin di Siapa dengan siapa, Pak? Maaf. Arifin. Rif Arifin. Taib. Uh, suaranya kurang jelas, akhir. Halo dengan siapa? Arifin. Arifin, Taib dari mana? Halo. Silakan. Suaranya terkecil. Ya, Taib. Kemungkinan sinyalnya ini. Iya, ya, sinyal eh, seperti sinyal ini, pakai HP ya. Kami persilakan di belakang Ah Arifin di nomor 823 6543. Kami ulangi 6543 ya yang kita pakai pada kesempatan malam ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan dari mana Ibu dengan siapa? Dari Umu Daniah di Telaga Sakinah. Silakan. Umu Daniah Telaga Sakinah. Baik, Umu ada bukunya? Naam, Ustaz. Silakan dibaca latihan kelima. Ya. Silakan. Babul baiti mughlaqun. Baik, pada jawaban lain selain itu? Tidak ada. Baik, istamir. Isnan. Aina miftahus sayyarati? Baik. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullahi. Rasulullahi, Taib Baitut tabibi ba'idun Naam Al-Qur'anu kitabullahi. Taib Istamir Khadijatu binti Hamidin Sekali lagi Ummu Khadijatu Khadijatu binti Hamidin Bintu Hamidin Oh bintu ya Ustaz Iya Khadijah Khadijatu bintu Hamidin Nah, Hamidin dinisbatkan kepada bintu Khadijahnya berdiri sendiri sehingga bintunya tidak berpengaruh, tidak terpengaruhi. Baik, Istamir. Ana ba'nul mudarrisi. Naam. Qalamut talibi maksurun. Alhamdulillah. Babu baiti maftuhun. Ba'a. Sekali lagi kamu. Babul baiti maftuhun. Ahsant. Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudir Mumtaz, barakallahu fikum. Jazakallah khair. Terima kasih Umu. Terima kasih. Assalamualaikum. Kami persilakan kembali bagi antum dari tadi akhwat terus ya. Kami persilakan untuk ikhwan. Ikhwannya, so, kenapa ini ikhwannya? <laughs> Mungkin kalah cepat Ustaz masuknya. Oh iya, mudah-mudahan iya. begitu. Ya. Assalamualaikum. Nah, alhamdulillah dengan ikhwan ya. Dengan siapa, Pak? Awan ini mau nanya pelajaran ke berapa? Pelajaran ke, ini pelajaran ke antum berarti belum menemukan halamannya ya? Iya. Ad-darsul khamisu, pelajaran kelima. Halaman 20 Halaman 28. delapan ya sekarang. Sekarang 29 sekarang. Baik, silakan antum pacar dulu. Nanti antum telepon lagi insyaallah. Ya, Baik. Assalamualaikum. Pas <laughs> masuk iya. tanya alamat. <laughs> tidak masalah, tidak masalah. Alhamdulillah, terima kasih. Di belakang Allah tadi kami persilakan kembali eh, bagi antum yang sekarang ini. Eh, bertanya atau akan mempraktekkan eh, latihan. Assalamualaikum. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Assalamualaikum. Dari mana? Dengan siapa, Pak? Komar di Cantong, Ustaz. Alhamdulillah. Silakan. Pak Komar. Pak Komar ada bukunya Pak? Ada Ustaz. Silakan dibaca latihan ke-6 Pak Komar. Latihan ke-6. Nah, no, halaman 29. Sahih at-tarkibatit taliyah. Nah, Silakan. Al-qalamut talibi. Apa yang salah di situ? Al al kolamu. Langsung Pak Komar langsung menjawab, langsung dibaca jawaban jawaban yang benar bagaimana? Kolamu talibi. Mumtaz. Bintu Hamidin. Mumtaz. Ismul walidi. Sekali lagi, Pak Umar. Ismul waladi. Mumtaz. Babus sayyarati. Naam. Ar-ras Rasulullah. Naam. Ibnul Mudarrisi. Jaid, ahsan. Barakallahu fikum Pak Umar. Pak Umar baru belajar bahasa Arab ini? Eh, Apa, uh, sudah? Nah, baru belajar. Baru belajar. dari nol berarti Pak Umar ya, belajar buku ini? Uh, Apa sudah? Sih. Sudah pernah sebelumnya? alhamdulillah. Ustaz, mau nanya sebentar, Ya, silakan Pak Komar. Uh, bedanya ala sama fauko, Bedanya ala dan foko. <clears throat> Disebutkan beberapa ahli bahasa membedakan antara kalimat ala dan foko. Kalau foko itu artinya di atas tapi tidak menempel. Tapi ini banyak sekali perdebatan. Tapi ini namanya hanya menyebutkan satu yang menurut anak paling paling kuat. Foko di atas kita tapi tidak menempel dengan kita. Tapi kalau ala di atas dan menempel. Misalnya al-kitabu alal maktabi. Al-kitabu alal maktabi. Nah. Ala nah, di sini al-kitab kitabnya di atas meja dan menempel. Tapi kalau antum bilang al-misbahu fawqa ra'si. Al-misbahu fawqa ra'si. Lampu itu di atas kepala kita. Penggunaan kalimat fawqa ini dari beberapa uh, pendapat para ulama nuhat dan ini yang mudah-mudahan insya Allah benar. Baik. Wallahu a'lam. Kita angkat kembali di line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Dari mana? Dari Umu Arina Cibitung. Umu Arina ada bukunya? Ada, Ustaz. Uh, silakan dari hatian kelima Umu. Babul baiti mukhlakun. Sekali lagi kalimat mukhlakunnya. Babul baiti mukhlakun. Baik aina miftahus sayyarati Naam Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Taib Baitut tabibi ba'idun Naam Al-Qur'anu kitabullahi Jaid Khadijatu bintu Hamidin Naam Ana ba'nul mudarrisi Jaid Qalamut talibi maksurun nama maksurun ummu Maksurun Patah. Patah. Hmm. hmm. Babul masjidi miftu Babul masjidi miftuhun. Maftuhun. Babul masjidi maftuhun. Mantaz. Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Nah, masyaallah. Barakallahu fikum. Terima hmm, kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami beri kesempatan kembali bagi Antum di 8236543. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Silakan dari mana Pak? Abu Usama di Cikarang. Baik, Silakan Abu Usama. Latihan ke-6. Olamut talibi. Naam. Bintu Hamidin. Naam. Ismul waladi. Jaid. Babus sayyarati. Naam. Rasulullah. Naam. Ibnul Mudarrisi. Baik, Masya Allah. Barakallahu fikum. Syukuran. Jazakallahu khair. Ustaz, nanya Ustaz. Ya, silakan. Uh, dulu pembahasan masalah apa itu? Alif Lam Syamsiah ya? Iya. Bagaimana? Huruf Ta itu kan dibaca samsiah. ya? Bagaimana sih? Huruf Ta. Fa. Ta. Sa. Bukan ta. Sa. Alif, Ba, Ta, Sa. Sa itu maksudnya apa? Ta, Ta. Ta, Alif iya, ta. ta. Alif ta. Oh iya, betul itu asyamsiyah. Ah. At-tajiru. Hmm. Tidak oh. al-tajiru. Tapi di dalam surat apa itu? Al-Qiyamah ya kalau nggak salah. Coba tolong dibaca Al-Qiyamahnya. 29. Aneh nggak apa itu. Enggak. Bagaimana? Bagaimana ayatnya? Ayatnya apa, Pak? Waltaf oh antum salahi. Di situ bukan alif lam asyamsiyah dan iya. bukan alif lam al-qamariyah. Nah. Itu iltafat itu katanya iltafat alif di situ al, huruf aslinya bukan alif lam tambahan bukan beda dengan kalimat al baitu asal katanya baitun al itu tambahan tapi kalau di sini waltafatisak wisak di situ asal katanya iltafa alif dan lamnya di situ huruf aslinya pak bukan alif lam tambahan nah. paham akhi Ya, itu kalau membedakannya gimana ya? Ah, bedakannya adalah antum terus belajar pasar. Arab. insya Allah maklum bisa membedakan nanti. Baik, Afwan. Ah, salam buat akhir Rizal di situ. Oh iya, tahu jazakallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. Aina akhir Rizal. <laughs> Baik. Terima kasih Abu Usama. Di belakang Al-Ah Abu Usama kami persilahkan di 8236543 satu uh, kesempatan terakhir bagi Anda di kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo. Ya, silahkan dari mana? Dari Yasmin. Silahkan. Yasmin. Ada bukunya? Ada, Ustaz. Hmm, kalau begitu baca latihan kelima. Latihan kelima? Iya. Iya, Ustaz. Ambil bukunya dulu sepertinya ya. Babul Iya. Kaiti mohlakun. Taib. Aina mistahus sayyarati. Nah. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Baik. Baitut Baitut tabibi ba'idun. Mumtaz. Al-Qur'anu kitabullah. Tam. Istamir. Khadijatun <clears throat> eh Khadijatu bintun Hamidin. sekali lagi ukhti. Khadijatu bintun Hamidin. Ah, ada kesalahan di situ. Coba ulang sekali lagi apa yang salahnya di situ tu bintu Hamidin. Oh, bintu. Mm -mm. tu bintu Hamidin. Naam. Ana muda mudarisi. Naam, bukan ana bintul mudarisi? Tayyib, istamir. Oh, Kolamu kolibi maksurun. Naam. Babul masjidi maftuhun. Mumtaz. Kharajal mudarisu min gurfatil mudiri. Tayyib, lanjutkan Ukti, lanjutkan latihan keenam, teruskan. Latihan keenam. Iya. Langsung aja Ustaz. Silakan langsung. Qalamut talibi. Naam. Bintu Hamidin. Naam. Ismul waladi. Naam. Babu sayyarati. Masya Allah. Ar-Rasulullah. Eh, sekali lagi, Eh, Rasulullah. Taib. Ibnul Mudarisi. Taib, barakallahu fikum. Jazakallah khair. Syukran. Syukran, Ustaz. Wah. Baik, demikian untuk uh, malam hari ini uh, Ukti tadi mengakhiri ya uh, kesempatan bagi ah. antum para pendengar yang berada di rumah untuk uh, me, apa, melakukan atau uh, mempraktekkan pelajaran kita pada malam hari ini. Saya Ustaz untuk selanjutnya uh, ada pertanyaan dari pesan singkat. Silakan, silakan. Masih ada waktu. Nah, ada kesempatan uh, beberapa pertanyaan ini. Ustaz, kenapa di dalam penisbatan uh, di dalam kalimat penisbatan kalimat keduanya ada yang kasroh tanwin dan ada yang kasroh saja. Ini, ini pelajarannya hmm. sudah. Uh, harus diberikan contoh dulu. Misalnya Ibn mungkin Ibnu Ammar, Ibnu nama orang ya. -hmm. Coba antum berikan contoh. Ibnu Ammarin tajirun wal maksud hadza yani tajirun Ustaz. Kenapa dia Ibnu Ammarin uh, eh, Ibnu Ammarin, Ammarin itu itu satu oh. kalimat penisbatan sudah. Tajirun kata tersendiri lagi. Iya. Ibnu Ammarin tajirun Maksudnya begini mungkin. Uh, ada satu uh, kalimat misalnya babus sayyarati. Hmm. Tak marbutoh di sini adalah kasroh saja. Betul. Kemudian misalnya Ibnu Ammarin, hmm. roh di sini adalah uh, Oh, kenapa tanwin? Bukan ya, bukan tanwin, bukan kasrah saja. Uh, antum kalau perhatikan contoh tadi babus sayyarati. Nah. Kalau antum perhatikan kalimat as-sayyara itu ada alif lam sebelumnya, Iya tidak? Nah jika jika satu isim sudah ada di situ alif lam maka yeah. harokatnya tidak tidak tanwin hmm, yeah, betul. tidak doma tanwin maupun tidak kasar tanwin maupun tidak fat tanwin tapi hanya uh, kasrah saja atau doma saja atau fatah saja di sini kasrah babus sayyarati tidak benar kalau babus sayyaratin karena alif lam dan tanwin tidak boleh bergabung dalam satu isim nah. salah satunya harus harus ini harus mengalah dan yang ngalah di sini adalah kasroh tanwinnya mengalah. Jadi alif lamnya lebih menang daripada kasrohnya. Ada contoh ibnu Ammarin tadi, antum melihat kalimat Ammarin tidak ada alif, lamnya, maka kita menggunakan tanwin. Antum, insyaallah, insya mudah paham. Nah. Baik, untuk selanjutnya dari uh, Abu Ammar di Cikampek ya. <coughs> Ustadz, apakah kata tahta termasuk ke dalam harful jar? Tahta, tahta harful jar. Ya, fungsinya memang diantaranya dia memajrurkan uh, isim setelahnya. Hmm. hmm, iya, di antara fungsinya, betul begitu. Sementara itu jawabannya. Baik. Untuk selanjutnya uh, ini pertanyaan mengenai kitab ya. Uh, eh, insya Allah nanti kita akan informasikan setelah kajian ini. Taib. Taib. Ya, Taib. Uh, taib. Insya Allah kita tutup dulu pertemuan kita malam ini. Nah. Kita akan lanjutkan lagi insya Allah pada pekan ke depan. Ada satu latihan lagi yang tertinggal sepertinya sebelum kita masuk pelajaran baru. Nah. Baik, anak tutup. Subhanakallah bihamdik. Syukurlah ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.